Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Jam 4 berangkat ke Majalengka peresmian airport baru mudah-mudahan namanya airport itu Kiai Haji Abdul Halim karena pahlawan nasional dari Majalengka adalah satu-satunya diberi nama beliau bernama Kiai Haji Abdul Halim Alhamdulillah sekarang sudah ada di sini sepertinya ringkas sekali padahal Majalengka begitu jauh. Itulah teknologi. Teknologi itu membuat urusan menjadi lebih simpel. Seperti halnya saat ini ceramah di sini tapi disimak di berbagai belahan dunia. Teknologi. Alhamdulillah. Hadirin, dalam waktu yang singkat ini apa kira-kira hikmah terbesar yang bisa menggugah dan merubah seseorang bisa menjadi ahli takwa la'allakum tattaqun mengapa orang saum tidak buka padahal tidak ada yang lihat tinggal minum sambil sembunyi tinggal makan permen atau Sembunyi sajalah tinggal makan, tidak ada yang lihat. Tapi lemes-lemes juga bertahan. Nah, sebetulnya inilah inti ketakwaan, yaitu senantiasa merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayatnya surat Al-Hadid ayat 4 yang sering kita baca, wa huwa ma'a a'udzubillahi wahuwa ma'akum huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir dan dia bersamamu dimanapun kau berada dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan ini sebetulnya inti dari seseorang bisa memiliki akhlakul karimah inti dari seseorang bisa memiliki kedisiplinan. Satu nih hikmahnya, kalau kita sudah yakin Allah Maha melihat, dijamin akan jujur. Orang yang saum itu melatih kejujuran. Sedangkan kejujuran ini pilarnya kebaikan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun sudah mengingatkan, barang siapa yang jujur dan senantiasa jujur akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan kepada sorga barang siapa yang dusta dan senantiasa berdusta akan mengantarkan kepada keburukan kejahatan dan itulah yang mengantarkan kepada neraka jadi tidak bisa kita berbuat baik kalau kita tidak suka kepada kejujuran kalau kita mendengar kisah sukses seseorang yang benar-benar sukses dijamin ada kisah kejujuran yang melekat pada dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun membangun karir kemuliaannya, syariatnya diawali dengan gelar Al Amin, jujur terpercaya, yang setiap bicara dijamin kebenarannya, setiap berjanji dijamin ditepati, setiap diberi amanah dijamin tidak akan pernah berkhianat. Sebelum risalah kenabian, gelar yang dimiliki adalah Al-Amin. Orang yang jujur adalah orang yang selantiasa merasa disaksikan oleh Allah. Seperti hanya kita saum. Maka seharusnya pendidikan Ramadan itu menghasilkan kepribadian yang konsisten dalam kejujuran. Apalagi yang dihasilkan dari merasa waqafa billahi syahida adalah ikhlas. Ikhlas itu adalah tenaga terbesar yang membuat seseorang bisa menikmati amal apapun yang dia lakukan. Kalau kita berbuat baik dan kita kurang bahagia, pasti kurang ikhlas. Karena setiap orang ikhlas, dia akan menikmati dari amal yang dia lakukan. Setiap orang yang ikhlas akan punya kekuatan lebih dan akan punya istiqomah. Orang yang ikhlas adalah wakafa billahi syahida. Cukuplah Allah jadi saksi. Orang ikhlas sama saja. Ada orang tidak ada orang Allah pasti ada. Orang tahu orang tidak tahu Allah pasti tahu. Orang berterima kasih atau tidak berterima kasih tidak ada masalah sama sekali. Orang yang ikhlas lempeng saja karena urusan dia cuma satu, Allah yang maha melihat, yang menilai amalnya dan yang membalas semua kebaikannya. Orang yang sibuk dengan topeng tidak pernah bahagia. Orang yang tidak ikhlas lebih sibuk dengan penilaian orang, karena lebih sibuk dengan penilaian orang, maka lebih sibuk membangun bungkus, membangun topeng, membangun aksesoris membangun kemasan bukankah itu kehidupan orang munafik orang yang lebih sibuk membangun topeng tapi membiarkan isinya busuk topengnya boleh bagus isinya comberan pasti tidak ada harganya makanya kalau saum kita bagus kita akan merdeka dari keletihan ingin dinilai dipuji dihargai orang lain Dengar dalilnya. Man soma Ramadana imanan saban gufirallahu ma taqaddama min dambi. Hadis sahih. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah. Allah ampuni semua dosanya yang lalu. Jadi seharusnya Ramadan membuat kita lepas dari kebiasaan bersembunyi di balik topeng lepas dari keinginan dipuji, dinilai, dihargai, dikagumi oleh makhluk, tapi jadi orang yang wakafabilahi syahida. Cukuplah Allah jadi saksi. Tiga, dengan keyakinan Allah, cukuplah Allah yang melihat kita akan sulit kita berbuat maksiat. Maksiat itu kan intinya karena tidak merasa disaksikan Allah di SMM sekarang dipasang CCTV itu ngerem sebagian orang dari perbuatan buruknya karena dia merasa diawasi saya dengar HP saya juga disadap membuat saya lebih berhati-hati bicara HP saudara disadap tidak? disadap oleh para malaikat Sayangnya kita lebih takut disadap oleh intel daripada disadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih serem melihat CCTV, kamera padahal kamera itu juga ada yang tempelan saja ya. Kasih baterai klip-klip tidak ada kabelnya. Tapi kita udah keburu stres. Nah orang kalau yakin Allah wa huwa ma'akum aina kuntum wallahu bima ta'maluna ta basir sulitlah mau berbuat maksiat makanya kalau sedang mau berbuat maksiat Allah menatapku Allah menyaksikanku Allah maha dekat Allah mengetahui apa yang kulakukan Allah tahu setiap lirikan mataku Allah tahu apapun yang ada dalam pikiranku Allah tahu apa yang terbersih di hatiku Allah maha tahu segalanya Insya Allah berhenti tuh maksiat Kalau orang sudah berhenti maksiat Insya Allah Akan mulia akhlaknya Hikmah kedua Dari kejujuran eh, Dari Ramadan Dari saum Ramadan Satu adalah keyakinan Yang kedua adalah Mujahadah menahan nafsu Semua petaka Gara-gara kita tidak bisa mengendalikan diri Allah sudah memberikan potensi baik dan buruk pada diri kita fuju fujuraha wa taqwaha jadi ilham itu sudah ada mau perbuatan fujuraha wa taqwaha mau keburukan kebaikan dua-dua potensi itu ada nah Ramadan ini membuat kita punya kemampuan mengendalikan diri sehingga potensi buruk ditekan dan potensi baiknya dikembangkan Bukankah begitu? Kita pengen berbohong. Tapi dengan Ramadan tekan. Jadi ngomongnya yang benar. Bahkan bergurau juga. Kemarin ada teman, ada seseorang yang mengatakan sesuatu bohong. Walaupun bergurau. Dia cepat-cepat, maaf, maaf, bohong. Karena udah menjelang adan itu. Dia takut hilang pahalanya. ada potensi bohong, ada potensi baik. Nah, Ramadan membuat kita menjadi cerdas. Apa sih bedanya pinter dengan cerdas? Yang pinter banyak, yang kurang pinter juga banyak. Tapi orang pinter belum tentu cerdas dalam kehidupan. Contoh, banyak yang lulus ulangan matematik, lulus ulangan biologi, lulus fisika, nilainya bagus, tapi dia tidak berhasil mengendalikan kesombongannya, kedengkiannya terhadap teman, ujubnya. Dia pinter dalam akademik, tapi tidak cerdas dalam kehidupan. Makanya jadi sombong. Nah itu ketidakterampilan mengendalikan dirilah yang membuat kita kehilangan kecerdasan. Eh, yang hafal Quran bisa dikasih hafal oleh Allah itu ngapal, ngapal, ngapal, ngapal. Tapi kenapa kelakuannya jadi Judas? Dia nggak mau, dia bersaing dengan yang lain, dia iri, berarti dia tidak cerdas. Kenapa? Dia tidak berhasil mengendalikan nafsunya, emosinya. Inilah sebetulnya Ramadan. Shh, coba. Dulu akhwat lewat dilihat, Ramadan tidak. Takut batal. Ya kan? Banyak yang kejeduk tembok karena jaga tamadangan, HP jernih <laughs> sekarang. Tidak ada yang berani membuka-buka HP yang gambar-gambar tidak senonoh, takut hilang pahalanya. Tidak mau ngobrol sembarangan. Ternyata kita bisa kalau kita punya program mujahadah. Hadirin, ini penting nih. Ada yang waktu SMP mudah tersinggung, mudah marah. Masuk SMA nilai bagus tapi dia tetap mudah marah. Ujian SMA lulus, ujian menghadapi emosi dirinya tidak lulus. Masuk kuliah, dia juga begitu. Tetap emosional. Nikah emosional, cepat tersinggung, cepat marah. Punya anak, dia juga tidak lulus tuh. Kelakuannya masih mudah tersinggung, sampai jadi kakek, jadi nenek. Inilah yang disebut gagal dalam hidup. Dia memang berhasil dapat rezeki yang Allah tetapkan, tapi dia tidak berhasil mengendalikan dirinya. Ini orang tidak cerdas walaupun gelarnya bisa panjang. Nah, hadirin sekalian, kita penting sekali ini Ramadan ini membuat kita sangat berhitung dengan apapun yang kita lakukan. Potensi amarah ada, tapi tekan-tekan sehingga kita lulus tiap ada yang menjengkelkan naik kemampuan kita menahan marah tiap ada yang menyakitkan naik kemampuan kita jadi kita sukses karena bisa dengan cerdas memilih potensi baik yang mendominasi kita hati-hati hati-hati orang hancur karena tidak bisa menahan nafsu Qada aflaha man zakaha wa qad faman dasaha amat beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan merugi orang yang mengotorinya hati-hati hadirin nih mata ngelirik-lirik ini gampang tapi ini yang bisa menentukan nikmatnya ibadah atau tidak mulut ngegerakin ngomong gampang tapi kalau nggak hati-hati bisa masuk penjara negara mulut ini betul itu yang berzina itu kan sebetulnya tidak bisa menahan nafsunya karena Allah menciptakan syahwat sudah diukur tiap orang kalau dia benar-benar sungguh-sungguh menahan diri Allah akan tahankan tapi orang tergelincir berbuat nista karena dia tidak serius untuk bermujahadah mengendalikan dirinya para koruptor kenapa dia maling padahal dia sudah kaya karena dia tidak bisa mengendalikan keinginannya. Semua kehancuran diawali dengan ketidakmampuan mengendalikan diri. Orang-orang stres tidak bisa mampu, tidak tidak serius mengendalikan pikirannya. Terus melayang ke sana sini, akibatnya depresi. Orang-orang yang asam urat tidak bisa mengendalikan dirinya untuk memakan emping dan duren. Aduh, Tadi saya disuguhi nasi kebuli <laughs> aduh tahan tahan harus sesuai dengan ceramah gitu Tetapi dimakan hadirin yang hadirin sekalian jadi sesudah Ramadan ini program mujahadah ini berlanjut terus sampai mata sepenuhnya dalam kendali kita omongan kendali kita amarah dalam kendali kita syahwat dalam kendali kita kalau kita bisa menghandle tubuh ini dengan baik insya Allah lahirlah akhlakul karimah di Indonesia ini terjadi keributan sesama umat Islam juga bukan karena beda, beda karena hilafiah bukan keributan itu karena nafsu saja hilafiah dari dulu sudah ada yang bertengkar itu pasti bukan karena masalah kunut dan tidak kunutnya nafsunya tidak terkendali ingin merasa paling benar, ini merasa paling sorga. Saya paling benar dan kamu salah. Repotnya dia juga mikirnya sama. Padahal kan saya benar dan sesudah ilmunya ternyata itu juga benar. Ini kan pilihan. Kalau khilafiyah yang benar-benar ada dalilnya, sedangkan istihad itu kalau benar dua pahala, kalau salah satu pahala. Hadirin bencana itu akibat kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Mudah-mudahan sesudah Ramadan ini berbekas, jangan sampai merdeka ya. Alhamdulillah selesai Ramadan. Bebas pas baru juga mau berbuat maksiat, malaikat mau datang. Sudah niat. Tiga hikmah dari Ramadan ini ternyata Rasulullah tuh sangat-sangat menekankan untuk memiliki jiwa sosial, kepekaan, kepedulian terhadap orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan ini sodakonya tuh seperti angin, angin tuh gak ketahan hadirin. Dan sodako itu mencerminkan kepekaan, kepedulian, kita lapar. Saya dengar dari Pak Gatot dan Pak Herman yang baru pulang dari Jordan perbatasan dengan Suriah melihat bagaimana kehidupan pengungsi. Satu tenda diisi 12 sampai 20 orang. Di musim dingin tenda ini minus 4. Di musim panas sampai 46 derajat. Tidak ada sanitasi yang memadai. Tidak ada air yang mencukupi makanan juga terbatas. Ada yang tidak punya tenda sama sekali. Dengan melihat seperti itu, kita bawa coklat saja berebut anak-anak itu. Hadirin, dengan melihat derita orang, timbul rasa empati. Bagaimana kalau kita dalam posisi seperti itu? Dan itulah yang menimbulkan keinginan untuk menolong orang lain. Sebetulnya Ramadan juga diantaranya adalah melatih empati. Kita teh kurang empati ke orang lain. Kita selalu ingin diempatiin. Nah, ini tepatnya dalam bahasa Indonesia nya. Kita kurang empati kepada orang lain tapi ingin diempatiin. Kelihatannya yang tidak cocok nih bahasanya dengan eja ejaan yang disempurnakan kita mengharapkan orang lain empati kepada kita. Jaga dong perasaan saya. Tuh kan benar. Harusnya justru orang itu tahapan menjadi pahlawan itu adalah ada urutannya. Pertama peka, kemudian peduli, sudah peduli berbuat dan ujungnya berjuang. Nah, para pahlawan tuh di sini. Dan ini tidak terjadi kecuali harus diawali dengan kepekaan hati. Nah Ramadan itu sebetulnya mem mempekakan hati kita. Hadirin, di dalam Islam itu benar-benar dilatih untuk peka terhadap orang lain. Kita masak sate, baunya ke tetangga terus kita perlihatkan sate ketan iya. coba itu kita masak sayur tercium tambah airnya supaya ke tetangga kebagian kita masak sate tercium oleh tetangga yang tadinya tidak mikir jadi mikir sate yang tadinya tidak ingin jadi ingin sate anak udah dikasih asin tersium jadi dibanting asinnya ada pengen sate penyebabnya kita yang menghembuskan aroma sate kalau sampai enggak ngasih itu sudah zolim di dalam Islam sampai hal-hal yang kecil begitu menunjukkan kualitas makanya khairun nas anfa'uhum linnas nih di Ramadan ini nih kenapa kita dianjurkan sangat bayar zakat, ada zakat fitrah. Ah, karena memang kualitas kita tidak hanya cukup dengan yakin, tidak cukup dengan mengendalikan diri, itu kan baru ke kita. Tapi juga harus berbuat untuk orang lain. Islam tidak mengukur kesuksesan seseorang dari apa yang dia miliki, tapi apa yang dia bisa beri. Buat apa ilmu banyak kalau ilmu tidak manfaat? Buat apa kita uang banyak kalau uang kita tidak manfaat? Baru ngaku-ngaku, lihat tidak, megang tidak, make tidak. Ah, bodoh sekali. Rezeki itu kan baru jelas rezeki kita kalau tiga. Kalau dimakan jadi kotoran, dipakai jadi usang, dan dinafkahkan di jalan Allah. Makanya hadirin mudah-mudahan tiga ini pada malam ini menjadi alat ukur kita ya Sudahkah dengan Ramadan ini kita membiasakan diri merasa diri hati Allah? Di mana-mana, di kamar, lagi berjalan, duduk, berbaring, di toilet, Allah melihatku, Allah menyaksikanku, Allah mencatat apapun yang kulakukan. Insya Allah kita akan jujur dengan sendirinya, rem dari perbuatan maksiat akan pakem dengan sendirinya, dan kalau berbuat sesuatu akan lebih ikhlas. Yang kedua, ayo mujahadah periksa nih apa kelemahan kelemahan saya saya kurang bisa mengendalikan pandangan jadikan Ramadan ini mujahadah saya belum bisa mengendalikan diri tidak ber, tidak tidak berhenti merokok ini kesempatan kuat kok dari subuh sampai ada kan yang bersepeda kenapa saya bersepeda saya mau bersepeda untuk berhenti dan merokok satu saat habis bersepeda, terus dia berhenti, terus merokok. saya lihat itu gambarnya. Hadirin, kuasai. Tidak, saya tidak mau merokok. Merokok tidak ada manfaatnya. Saya tidak mau diperbudak oleh apapun yang tidak manfaat. Tuh, bisa Allah kuasa menolong kita. Yang mudah tersinggung, ini tidak mungkin tidak mungkin saya makin tua selalu tersinggung. Tidak mungkin saya dengan cucu seperti kembar. Cucu muda tersinggung, nenek tersinggung. Cucu ngomel, nenek ngomel. Ini seperti pinang dibelah. Kampak, gede sebelah. Tidak. Saya harus bisa mengendalikan diri. Saya harus bisa mengendalikan syahwat. Bisa mengendalikan amarah. Bisa mengendalikan keinginan Nah inilah sebetulnya ciri-ciri orang yang akan sukses. Kalau kita biarkan, mungkin nilai akademik kita lulus, bisnis lulus, tapi apa artinya kalau kita tidak lulus-lulus di dalam mengendalikan diri kita sendiri? Nyetir mobil lulus itu maka masalah ke masalah keterampilan, tapi bagaimana mengendalikan diri yang belum tentu lulus. Benar? Dan yang terakhir marilah kita ukur diri kita kepekaan dan kepedulian kita bagi orang lain ayo ah hadirin sekalian mulai keluarkan uang kita lebih daripada biasanya jangan sampai sebelum Ramadan dan Ramadan sama saja masuk ke masjid kita harus yakin saya masuk ke masjid berarti saya sudah mengeluarkan air pakai wudhu ngisi toilet septic tank jadi penuh itu ini karpet jadi deple Kemudian lampu juga mos oleh gara-gara kita Saya harus sedekah Gitu Dua ribu Ya tidak dilarang hadirin Tapi gimana ya Jangan ragu-ragu Kalau saudara ada yang jadi miskin gara-gara sedekah Catat Berapa yang saudara sedekahkan kasih tahu saya ya maksud saya kasih tahu aja jadi enggak mau diganti nah hadirin sekalian tidak hanya harta tenaga waktu lihat yang tunanetra gak bisa baca kenapa kita tidak duduk di sampingnya bacakan buku 10 menit 15 menit satu jam ini ada hadis bacakan hadis itu manfaat buat beliau itu yang bermanfaat bagi kita betul ada yang nyebrang kenapa tidak kita seberangkan tidak selamanya kita lihat orang nyebrang betul ada yang perlu kesana perlu diantar kita bawa kendaraan kenapa tidak kita antar masya Allah punya kurma kenapa harus kita makan semua nikmati karena kebahagiaan itu justru dengan membahagiakan orang lain khairun nas anfa'uhum linnas. Ukur ukur sekarang tiap hari berapa banyak orang yang bahagia karena kita, berapa banyak orang nambah ilmu karena kita, berapa banyak orang yang makan karena jerih payah kita syariatnya, berapa banyak orang yang terpecahkan masalahnya karena kita, terus di mana kita ada, yuk keluarkan kemampuan kita berapa sampah yang kita pungut, berapa kucing yang bisa kita tolong, ya apa saja yang menjadi kebaikan. Nah, itulah sebetulnya tanda kesuksesan kehidupan kita. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak manfaatnya bagi sesama. Mudah-mudahan tiga ini jadi bahan tafakur kita. Satu, keyakinan Allah maha melihat. Dua, mujahadah mengendalikan nafsu kita. Tiga, hidup penuh bermanfaat kepada orang lain sebagai berkah dari mujahadah kita di bulan Ramadan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya arhamar rahimin taqabbal minna salatana wa qiyamana wa syiamana taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadika salihin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Allah jadikan Ramadan ini benar-benar Membuat hati kami hakul yakin padamu ya Allah Golongkan kami menjadi hamba yang senantiasa merasa ditemani olehmu Sehingga tidak pernah lagi merasa sendiri dalam hidup ini Golongkan kami menjadi hamba yang selalu merasa ditatap olehmu ya Allah Sehingga tidak ada tempat untuk membuat melakukan maksiat Tolongkan kami menjadi hamba yang selalu merasa didengar olehmu ya Allah Sehingga tiada ucapan kecuali ucapan yang engkau ridhoi Tolongkan kami menjadi hamba yang tidak pernah bisa lupa padamu ya Allah Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati Sehingga setiap saat hidup ini senantiasa bersamamu Hanya di jalanmu, hanya karenamu hanya untukmu ya Allah hanya mencari cintamu ya Allah golongkan kami menjadi hamba yang merasakan indahnya cinta padamu di atas segala-galanya dan golongkan kami menjadi hamba yang merasakan rindu ya Allah rindu ingin bertemu denganmu rindu ingin menjadi ahli surgamu Tolongkan kami menjadi hamba yang rindu bisa menatapmu kelak ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan ini membuat kami bisa mengendalikan diri kami, nafsu kami, syahwat kami, amarah kami, keinginan-keinginan kami. Jangan biarkan duniawi ini nampak indah di sisi kami. Tampakkan dunia ini seperti yang kau tampakkan kepada para kekasihmu. Tolongkan kami jadi ahli zuhud ya Allah. Yang tidak pernah tersentuh hati ini oleh indahnya duniawi. Titipkan kepada kami dunia yang halal, yang berkah, yang membuat kami semakin dekat denganmu. Ya Allah, jangan biarkan nafsu memperbudak kami. Jangan biarkan syahwat menggelincirkan kami. Jangan biarkan hidup kami jadi hamba amarah. Indahkan diri kami dengan kolbun salim. Ya Allah, pilihlah kami menjadi bukti keindahan agamamu. Jadikan kami jalan rezeki bagi hamba-hambamu yang fakir, yang memerlukan. Jadikan kami jalan hidayah bagi hamba-hambamu yang belum mengenalmu. Jadikan kami jalan ilmu yang manfaat bagi hamba-hambamu yang jahil. Jadikan kami jalan kebahagiaan bagi hamba-hambamu yang resah, gelisah. Jadikan kami menjadi jalan keluar bagi hamba-hambamu yang diimpit masalah. Engkaulah pemberi segala karunia ya Allah. Ya Allah, pelihara hati kami agar semua ini hanya karena Engkau. Rabbana atina min ladunka rahmah Wahai lana min amrina rasyada Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan Wa yaqinan sadiqan Wa qalban khashian, Wa lisanan zakiran Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan Wa taubatan qabla maut Wa rahmatan indal maut Wa magfiratan ba'dal maut اللهم هون علينا في سقرة الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Saudara-saudara ada ladang amal yang strategis yaitu kita akan membeli pemancar untuk radio MK di Subang. Ini dimiliki oleh DT Peduli. Mudah-mudahan dengan ada pemancar itu izin sudah dapat semakin banyak ilmu tersebar pahalanya diberikan kepada yang mewakafkan pemancar harga pemancarnya 200 jutaan Insya Allah sekarang ada tapi